Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Ingat-ingat mandumahnya karya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarahnya karya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah duanya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Halaman 341 perhatikan, wa kullu mal amru bihi yastabihu min ghairi maizin qur'atun tudihuhu. Wa kullu mal amru bihi yastabihu min ghairi maizin qur'atun tudihuhu. Artinya apa? Setiap perkara yang masih samar, tidak bisa terbedakan, maka akan dijelaskan dengan qur'ah yaitu diundi. Amnya, ada satu orang punya istri empat Sempurna atau belum, Bang? Sempurna. Nah, suatu ketika suaminya ini ingin apa? Ingin rekreasi. Ingin jalan-jalan. Empat-empatnya pengen ikut. Paham ya? Posisi kendaraannya cuma satu, Avanza. Nah, cetakan lama ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dimuat semuanya enggak enggak cukup kok. Soalnya istri pertama anaknya 10. jangan muat kan? Istri kedua anaknya 5 Istri ketiga anaknya enam. Istri keempat anaknya sembilan. Nah, enggak muat kan Avanza? Nah, di Qur'an antara empat istri di Qur'an mana yang kira-kira muat satu afansa tadi itu? Akhirnya Qur'an. Qur'an. Nah, intinya bukan yang muatnya, intinya siapa yang berhak mendapatkannya. Di Qur'an. Qur'an pakai kertas enggak masalah karena untuk mempermudah saja di Qur'an. Ini kalau tersamarkan, semua semuanya semuanya apa? Semuanya pengen ikut, enggak ada yang terbedakan di situ. Bagaimana nih ya? Kurah, Ah, keluar nama dibuka ternyata apa? Naam Sukainah misalkan. Namanya <laughs> contoh aja. Contoh aja ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu ya udah, itu yang berangkat sama suaminya. Qur'ah namanya. Di dalam pantun al quran Fiqhiyah pernah kita bahas, sebutkan pantunnya antum. Masalah Qur'ah ini. Wa tusta'malul qur'atu Apa? Masih ingat enggak? Masih ingat? Yang ikut seawal waktu itu masih ingat antum Abdullah? Hah? Wa tustamalu wa tustamalul qur'atu 'inda apa? Anda mubhami au lada tazahumi itu ya. Itu ya, nah, jadi digunakan qur'ah itu ketika mubham enggak diketahui. Nah, mana di antara dua orang, tiga orang yang mau dipilih misalkan karena sama-sama punya keutamaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ingat antum? Ayo. Atau tazahum. Tazahum itu bertumpuk-tumpuk. Mana yang mau didahulukan? Sama-sama punya keutamaan. Contoh contohnya tiga mau dipilih dari muadzin sama-sama pandainya, pinternya, sama-sama suaranya bagus misalkan. Mana ini ya? Nanti kalau dipilih satu rebutan di Qur'an namanya. Qur'an. Nah, setelah dikeluarkan ternyata si A ya si A yang jadi misalkan. Seperti itu contohnya ya, Qur'an. Nanti dalilnya banyak dalilnya. Kita lihat Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, hadzal baitu yahtaju ila i'rab. <laughs> Masih di i'rab lagi nih ya. Pantun ini butuh di i'rab pantunnya. Kullu mutada ma'ruf, ma mausul ma'ruf. Naam. Al-amr mubtada lagi mubtada sani. Yastabih khabar mubtada. Wal jumlah minal mubtada wal khabar silatul mausul. Jumlah mubtada khabar silatul mausul itu ya. Bukan pembahasan nahmu kita baca aja. Min ghairi maizin al jalu majrur fi maudhi'il hal. Jadi dalam keadaan enggak bisa dibedakan, yakni hal kaunihi ghairu mumayyiz, ghairu mumayyiz, ghairu mumayyiz enggak bisa dibedakan. Paham ya? Qur'ah mubtada. Tawdihu khabar khabar Qur'ah. Wal jumlah minal mubtada al khabar fi mahalli raf'in khabar lil mubtada awal wa huwa qul. Jadi ujung-ujungnya kembali ke awal itu. Setiap perkara yang di dalamnya ada kesamaran enggak bisa dibedakan, maka dijelaskan ditempuh dengan Quran. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kisahnya kisah apa? Kisah ketika Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam waktu itu apa? Di atas perahu atau kapal. Nah, penuh Eh, kalau penuh tenggelam semuanya nanti di Qur'an siapa yang akan dilemparkan itu. Nah, nanti ada pembahasannya. Kita lihat sini, kita lihat wa al bait makna pantunnya idastabaha syai'an min ghair tamyizin bainahuma. Kalau ada dua perkara yang samar, tidak bisa dibedakan antara keduanya, fa innana narji' ilal qur'ah. Kita kembali berqur'ah. Undi, undian seperti ini diperbolehkan. Yang dilarang itu undian yang judi. Bayar dulu sekian-sekian diundi, ya itu enggak boleh. Namanya taruhan itu istilahnya. Paham ya? Nah, nah bayar dulu sekian-sekian sekian, uang masuk sekian sekian nanti diundi. Itu enggak diperbolehkan. Tapi kalau undian yang sifatnya seperti ini untuk mengundi, eh, barakallahu fikum, nam dengan cara seperti ini boleh. Paham ya? Tapi kalau undian yang sifatnya adalah taruhan, seperti contohnya kalau zaman sekarang itu burung merpati lah. Ya, nanti bayar-bayar dulu diundi seperti taruhan misalkan. Eh, nanti siapa yang duluan, yang nempel duluan menang misalkan. Itu judi, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat sini, fa inna narji'u al qur'ah bi syartin dengan syarat alla takhrut makhrajal maisir, ya kan? Dengan catatan tidak boleh keluar eh, dalam catatan apa? Hendaknya tidak keluar seperti keluarnya maisir, maisir perjudian. Perjudian ingat-ingat. Seperti ayam jago saja, mengadu yang jago itu bukan semata-mata mengadu aja mereka mereka judi juga sih itu taruhan itu loh antum milih yang jago warna apa merah antum anak hitam misalkan yang sama-sama ular uang nanti yang menang yang mana nah taruhan di situ nanti paham ya jadi hati-hati permainan sepak bola aja taruhan juga banyak antum milih yang mana antum milih yang ini ya taruhan menang yang mana bukan hanya itu pemilihan apa pemilihan apa bukan gubernur bukan bupati lagi kadus Paham ya? Pemilihan dukuh. Ada yang taruhan? Ada, yang dengar langsung. Paham ya? Dekat kampung waktu itu ada pemilihan dukuh. Paham ya? Taruhan habis 40 juta. Kalah tapi, <laughs> paham ya? Maksudnya taruhan padahal pilihan dukuh. Dukuh itu kepala dusun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Taruhan itu macam-macam ya, maisir, judi. Fa in kharajat makhrajul maisir, kalau seandainya seperti keadaan judi, fa innaha la tajuz enggak boleh annaha takunu maisiran berarti itu judi amma ma'at tamyiz wa tarjih adapun berkaitan masalah Quran ini bersamaan dengan tamyiz bisa terbedakan wa tarjih kuatkan fa na'khud bima tarajjah wa tamayyaz biduni Quran maka kalau seperti itu kita mengambil apa yang paling kuat yang paling terbedakan tanpa harus di undi undian cara cara menempuh yang terakhir kalau enggak bisa terbedakan enggak bisa apa Nah barakallahu fikum terbedakan nggak bisa terkuatkan situ. Sama-sama punya keutamaan, sama-sama memiliki keistimewaan, sama-sama bagus misalkan. Nah barakallahu fik. Nah, seperti itu. Jadi, nah kalau seperti itu sulit untuk dibedakan, nah sulit untuk di nah barakallahu fikum dikuatkan, maka menempuh Qur'an tadi itu. Seperti contohnya memilih imam, atau milih muadzin sama-sama bagus suaranya, sulit dibedakan maka dikur'ah. Paham ya? Menggunakan kertas enggak masalah menggunakan kertas. Menggunakan kertas tidak tidak masalah. nam. Arisan bagaimana ya arisan? Boleh atau haram ya? Atau ya juz atau bagaimana? Para ulama beda pendapat mengenai arisan. Arisan yang diperbolehkan sistemnya harus clear total sama semuanya, enggak boleh dapat satu-satunya mundur tanpa ada yang ganti. Paham ya? Sepuluh orang misalkan. Masing-masing seratus ribu. Totalnya berapa? Satu juta. Ini nggak boleh berhenti sampai selesai semuanya, sepuluhnya. Dapat satu juta semuanya. Ini uang administrasi, nggak ada administrasi wala syai. Satu juta semuanya. Kalau udah orang embel-embel itu bahaya. Anak kan yang megang eh, yang megang apa? Kertasnya, anak yang megang itu nggak ada anak-anak wala syai. Kalau mau arisan silakan caranya tadi itu. Adapun uang-uang embel-embel, anak yang megang ini, megang itu, nanti kalau dapat satu juta dipotong, hindari potongan-potongan tersebut. Paham ya? Khawatirnya masuk dalam apa? Dalam hal yang dilarang. Dan inilah yang perlu kita perhatikan. Karena zaman dulu nggak ada arisan itu loh. Adanya meminjam, meminjam. Arisan itu aslinya minjamkan uang kan? Iya enggak? Berkumpul, ngumpulin uang, dipinjamkan sama si pulan, si pulana dengan cara di Qur'an diundi. Iya enggak? Minjamkan enggak aslinya? Minjamkan semuanya dapat, harus. Satu juta untuk semuanya harus dapat nanti. Kalau dapat pertama mau pergi nggak boleh. Harus sepakat. Paham Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak bisa sepakat nggak usah arisan. Anda udah megang bukunya, udah megang megang kertasnya, masa kalau dapat arisan nggak dikasih? Ya, salah siapa yang bikin arisan? Paham ya? Kalau misalnya bikin arisan nggak usah gitu. Langsungan mau dia mau megang bukunya, megang daftarnya pun nggak usah dipotong hasilnya gitu loh. Paham ya? Tapi kan semuanya sepakat, nggak ada sepakat oleh saya. Paham ya? Enggak ada potong-potongan kalau dapat satu juta satu juta, satu juta semuanya karena itu pinjam meminjam bentuknya arisan. Allahumma musta'an. Kesimpulannya apa? Qur'ah diperbolehkan dalam syariat ketika apa? Inda nam at-tazahum. Nah, ketika bertumpuk-tumpuk suatu kebaikan sama-sama tersamarkan, nggak bisa dibedakan, bisa dikuatkan pakai Qur'an Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.